dalam kerugian. Kerugian yang hakiki. Namun di antara mereka ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka hidup di dunia dan mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi yaitu mereka yang beriman beramal saleh saling memberi wasiat dengan kebenaran dan mengikuti al-haq dan saling memberi wasiat dengan penuh kesabaran Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. yakni apabila seseorang hendak menegakkan agama pada dirinya maka dia hendaknya selalu membangun agamanya di atas prinsip saling nasihat, menasihati. Terkhusus di zaman-zaman yang kita melihat manusia berlomba-lomba mengejar dunia mereka seakan-akan mereka menceburkan diri mereka satu persatu ke dalam berbagai macam fitnah fitnah tu syubuhat fitnah tu syahwat yang melalaikan mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari melakukan pendekatan diri kepadanya maka sangat butuh bagi kita sekalian ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah untuk saling nasihat menasihati di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini. Saling nasihat menasihati untuk komitmen dalam berpegang teguh kepada Kitab Allah, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. dan saling nasihat menasihati untuk istiqamah di atas as-siratul mustaqim al-istiqamah adalah merupakan sebab utama yang akan menyebabkan seorang hamba meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah. Dengan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal akan memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada hamba tersebut di dunia dan di akhirah. tidaklah terjadi ketentraman dalam sebuah negeri dan munculnya rasa aman terbebas dari berbagai macam goncangan-goncangan dan hal-hal yang menakutkan penduduk negeri tersebut melainkan disebabkan karena komitmen mereka, keistiqomahan mereka untuk berjalan di atas as-sirat al-mustaqim Dan sebaliknya, tidaklah timbul berbagai macam kerusakan, musibah dan malapetaka. Perselisihan antara satu dengan yang lain. Permusuhan yang menyebabkan saling bunuh membunuh di antara manusia melainkan disebabkan karena jauhnya manusia tersebut dari prinsip istiqamah di atas as-siratul mustaqim di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka mengikuti hawa nafsu hawa nafsu mereka mereka terjatuh dalam kemaksiatan, pelanggaran, penyimpangan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah al-istiqamah dan yang dimaksud al-istiqamah adalah suluk as-siratal mustaqim berjalan di atas jalan yang lurus. Itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah al-istiqamah. Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqamah di atas al-haq dan komitmen bersabar dalam menyampaikan kebenaran meskipun beliau harus menghadapi berbagai macam cobaan berbagai macam rintangan dari musuh-musuh Islam الله عز وجل برفرمن فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب maka hendaknya engkau terus berdakwah wahai Muhammad dan istiqamahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu, hawa nafsu mereka. Dan ucapkanlah, aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Alkitab. Maka seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla Lalu kemudian dia istiqamah di atas keimanannya, di atas sikap berpegang teguhnya dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dia akan mendapatkan berita gembira yang menyebabkan mereka akan meraih kemuliaan, kebahagiaan Dan ini hanya didapatkan bagi mereka yang istiqamah di atas al-haq. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Sesungguhnya Orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah. Kata Qatadah rahimahullah taala, thumma istaqamu" Kemudian mereka istiqamah, ay istiqamu ala taatillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggal, maka para malaikat berbondong-bondong datang kepadanya untuk memberi hiburan kepadanya bahwa tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada rasa takut terhadap mereka tentang apa yang akan mereka hadapi di hari kebangkitan pada yaumul qiyamah dan mereka tidak perlu bersedih dari apa yang mereka tinggalkan. Dan bergembiralah kalian dengan meraih al-jannah. Meraih surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang menyatakan dirinya kami beriman kepada Allah lalu kemudian dia istiqamah istiqamah di atas al-haq istiqamah dalam berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam istiqamah untuk senantiasa berjalan di atas bimbingan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan mereka lah yang akan meraih kemuliaan tersebut Al Hasan Al Basri rahimahullah apabila beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu Beliau mengatakan Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah Ya Allah engkau adalah Rabb kami maka berilah rezeki kepada kami berupa keistiqomahan. Kalimat yang singkat akan tetapi memiliki makna yang sangat mulia sekali, yang sangat agung. Ya Allah, Engkau Rabb kami, maka berilah kepada kami rezeki berupa keistiqomahan. Istiqomah di atas al-haq pada saat terjadinya berbagai macam guncangan-guncangan syahwat. Guncangan-guncangan syubuhat. Yang berusaha untuk merongrong keistiqomahan seorang hamba. Namun dia senantiasa memohon kepada Allah. Agar diberi keteguhan. Diberi keistiqomahan. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Kokohkan hatiku ini untuk senantiasa berjalan di atas agamamu. Doa ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lebih sepantasnya lagi untuk memperbanyak doa ini di zaman yang penuh dengan fitnah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Di tengah berbagai macam godaan-godaan syaitan yang hendak memalingkan hamba-hamba Allah dari as-siratul mustaqim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sufyan bin Abdullah Tsaqafi rahimahullah Beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai Rasulullah, ucapkanlah untukku sebuah ucapan yang aku tidak akan lagi bertanya tentang hal itu kepada or orang lain setelahmu. Sampaikan kepadaku sebuah ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelahmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian engkau istiqamah. Subhanallah. Jami'ul kalim. Kalimat yang ringkas, singkat. Namun syarat dengan makna yang mulia, syarat dengan faidah yang agung. Tidak bertele-tele penjelasan Nabi SAW alaihi wasallam. Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak mengatakan kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu begitu menasihatinya berjam-jam, enggak. Ini kalau dihitung detik berapa ini? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Berapa detik itu? Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi seorang perhatikan yang mentadaburi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan makna yang terkandung dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu namun apa yang beliau sampaikan adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu namun itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As kata beliau ma yakhruju minhu illa haqq tidak ada yang keluar dari lisan ini melainkan kebenaran. Beliaulah yang menasihati Sufyan. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian engkau istiqamah. Katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian buktikan keimananmu. Buktikan keimananmu dengan mewujud nyatakannya dalam amalan. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka di sana tentu ada konsekuensinya. Engkau beriman kepada Allah berarti engkau beriman dengan seluruh apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim. Engkau beriman kepada Allah, maka konsekuensinya bahwa engkau harus tunduk kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau beriman kepada Allah, berarti konsekuensinya engkau harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab taat kepada Rasul adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua konsekuensinya ini. Beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Summastaqim. Kemudian engkau istiqamah. Istiqamah di atas keyakinanmu. Istiqamah di atas prinsipmu. Istiqamah di atas amalanmu. Dan istiqamah adalah terus tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian kita mengakhiri kehidupan kita di dunia. Itu yang disebut istiqamah. Sebab kalau seseorang sepanjang tahun dia beramal saleh lalu ternyata sebelum dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi perubahan yang dahulu dia komitmen lalu kemudian terjadi perubahan terkena fitnah waliyadzubillah sehingga sebelum dia meninggal dia mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah maka ini bukan keistiqomahan innamal a'malu bil khawatim amalan itu yang paling inti adalah paling akhirnya ini bukan istiqamah keistiqamahan itu adalah komitmen di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala dan dia kokoh di atas agama Allah dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dan rintangan. Dalam menghadapi berbagai macam upaya-upaya dari syaitan dan bala tentaranya untuk memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa syaitan tidak akan berhenti. Semenjak iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah kecuali mereka yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala maka semenjak itu iblis dan bala tentaranya telah mengumumkan bendera perang untuk melawan kaum mukminin sehingga mereka berupaya dengan segala macam cara segala macam upaya untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Segala macam cara dan upaya ini kembali kepada dua senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh syaitan yaitu syubuhat dan syahwat. Syubuhat seseorang istiqamah di atas agama Allah tiba-tiba mendapatkan pengaruh akhirnya terkena fitnah terjerumus ke dalam berbagai macam perbuatan bid'ah. Dia sedang semangat-semangatnya ingin mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan ahlul bid'ah, akhirnya terbawa menjadi khawarij, menjadi mu'tazilah, menjadi syiah, rafidah, atau menjadi ahlul bid'ah, ahlul bid'ah yang lainnya. Demikian pula dari sisi syahwat. Terus digoda hamba itu. Dijadikan dalam pandangan seorang hamba bahwa dunia itu indah. Dunia itu penuh dengan kenikmatan. Nikmati dunia ini selama engkau hidup. Terbuka bagimu pintu dunia. Dengan berbagai macam perhiasannya. Dengan berbagai macam kenikmatannya. Apabila seorang tidak istiqamah dan bersabar untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti hawa nafsunya waliyadzubillah. Maka seorang yang istiqamah adalah seorang yang senantiasa komitmen dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Maka dia berusaha untuk menjaga dirinya memelihara agamanya. Ketika godaan itu mulai datang kepadanya, ditawarkan kepada kalbunya, ditawarkan kepada hatinya untuk menerima fitnah tersebut, maka dia segera menolak. Dan dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla meskipun dia harus menghadapi berbagai macam cobaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yakinkan pada diri kita bahwa dengan istiqamah di atas al-haq bersabar dalam menjalankan kebenaran ini, bersabar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan keberhasilan hidup kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita akan selalu diberi kenikmatan oleh Allah. Yakinkan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka itu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menurunkan kepada mereka air yang berlimpah Itu bagian dari kenikmatan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan bukakan kepada mereka barakatin al-barakah kebaikan yang melimpah ruah kebaikan yang banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari langit dan dari bawah bumi namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah maka kami akan menyiksa mereka kami akan menghukum mereka disebabkan karena apa yang mereka perbuat keistiqomahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah akan menjadikan sebuah negeri itu menjadi negeri yang tenteram. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya ini untuk disampaikan kepada umat manusia, untuk mendatangkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan dunia mereka. Demikian pula kehidupan akhirat. Namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ketika mereka berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita saksikan adalah keguncangan dalam negeri. Perkelahian antara satu dengan yang lainnya, peperangan antara satu dengan yang lainnya, perebutan dunia, perebutan jabatan, belum lagi ditambah berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa penduduk negeri itu. Sebabnya adalah jauhnya mereka dari prinsip istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semenjak awal ketika beliau memulai dakwahnya pengikut beliau segelintir orang satu persatu masuk ke dalam Islam dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai macam cobaan yang mungkin kita belum pernah merasakannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya kefakiran telah beliau rasakan Gangguan dari kaumnya telah beliau rasakan. Terluka beliau telah merasakannya. Berbagai macam caci maki dari kaumnya telah beliau rasakan. Bahkan beliau menghadapi dari musuh-musuh beliau, dari karib kerabat beliau itu sendiri. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap istiqamah di atas agama Allah. Beliau menjalankan perintah Allah. Wastaqim kama umir istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Antum bisa bayangkan. Kalau seandainya yang menegakkan dakwah itu tidak memiliki kesabaran seperti sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cobaan hal-hal yang berat yang beliau hadapi awal-awal dakwah ini. Seorang kalau tidak memiliki kesabarannya sudah mungkin dia akan meninggalkan. Nah, ini pada awal-awal Islam ketika para sahabat itu segelintir orang yang masuk ke dalam Islam mengikuti Rasulullah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam cobaan suka dan duka dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Sampai disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Khabbab Ibn Al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu Kata beliau syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Kami mengeluh. Keluhan ini kami sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang menjadikan pakaian burdahnya sebagai bantalnya, sebagai tempat bersandarnya beliau di bawah naungan Ka'bah. Apa yang mereka keluhkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Mereka mengeluhkan tentang berbagai macam cobaan dan tantangan dari kaumnya yang mereka hadapi. Berat. Berat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka mengatakan, "Ala tastansir lana, Allah tad'u lana." Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada kami? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami? Sampai seperti itu para sahabat. Ya. Karena mereka merasakan begitu bertubi-tubinya cobaan yang mereka hadapi di awal-awal Islam. Hampir setiap hari mereka merasakan berbagai macam gangguan dan tantangan itu. Subhanallah. Para sahabat ini hampir saja hilang kesabaran mereka. Mereka meminta kepada Rasulullah, doakan kami wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah? Biar mereka segera dibinasakan dan memberi kemenangan kepada Islam dan kaum muslimin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kana man qablakum يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاو بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه Ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang sebelum kalian itu cobaannya bagaimana? Orang sebelum kalian di antara cobaan yang mereka hadapi ada seorang ditangkap oleh musuhnya lalu kemudian digalikan satu lubang untuk dia setelah itu dimasukkan dia ke dalam lubang setelah dimasukkan ke dalam lubang maka dibawakan gergaji lalu diletakkan di bagian kepalanya dan dia pun dipotong menjadi dua. Dan di antara mereka ada yang disisir dengan sisi besi. Sehingga dagingnya itu dicabik-cabik. Yang menyebabkan terpisah antara daging dengan tulangnya. Namun itu semua tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah. Subhanallah. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka belum merasakan seperti itu. Ternyata cobaan yang dihadapi oleh orang-orang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berat. Sampai di antara mereka ada yang dibelah dua tubuhnya. Namun itu tidak menyebabkan mereka berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk ke dalam surga sementara belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian mereka merasakan berbagai macam cobaan hal-hal yang memudaratkan mereka sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman mengatakan kapan datang pertolongan Allah saking beratnya apa yang mereka rasakan ma'asyiral muslimin rahimakumullah maka di saat itulah Allah mengingatkan ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah istiqamah di atas al-haq. Itu yang akan mendatangkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Ketika datang hal-hal yang akan mengguncang keimanan kita, yang akan memalingkan kita dari agama kita, sabar sabar di atas al-haq komitmen di atas al-kitab was sunnah di atas prinsip para ulama salafis salih lalu istiqamah di atasnya sabar dalam menghadapi cobaan tersebut sebab barang siapa yang mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala meskipun manusia berusaha untuk memalingkan dia dari agama Allah meskipun manusia itu murka kepadanya namun dia mengharapkan ridha Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan bebannya dan Allah Subhanahu wa taala akan meridhai hamba tersebut dan mengangkat kedudukannya di dunia dan di akhirat. Namun ketika seorang hamba itu meninggalkan sikap istiqamah di atas agama Allah, Allah tinggalkan dia. Allah tinggalkan dia. Dia lebih senang dengan dunianya, Allah tinggalkan dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan pertolongan kepadanya. Dibiarkan dia dengan dunianya. Dia dapat dunianya. Dia meraih apa yang dia inginkan. Dari harta, dari wanita, dari kedudukan. Dia dapatkan. Karena itu yang dia inginkan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Muawiyah Nabi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan man tamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas. Wa manil tamasa sakha wa manil tamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allah ila nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala Meskipun manusia marah kepadanya. Tapi dia mengharapkan ridha Allah. Dia istiqamah di atas agama Allah. Dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia marah kepadanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan baginya hal-hal yang dia merasa berat dalam menghadapi manusia itu. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tinggalkan dia. Allah serahkan dia kepada manusia itu. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah di tengah-tengah gelombang fitnah yang kita hadapi di zaman yang penuh dengan fitnah ini hendaknya kita senantiasa bersabar dalam kondisi apapun meskipun orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu sedikit jangan sekali-kali seorang beramal untuk menjadikan manusia ridho kepadanya jangan seseorang beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala Seseorang beramal untuk mendapatkan ridha dari Allah, bukan manusia. Bukan manusia. Untuk mencari keridhaan manusia itu tidak mungkin. Semua manusia senang kepada kita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Ridha nas ghayatun la tudrak." فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانيه mencari keridhaan manusia adalah sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai semua orang senang kepada kita itu tidak mungkin ya. kalau ada orang semua senang kepadanya. Orang munafik senang kepada dia. Orang kafir juga senang kepada dia. Semua senang. Ini orang punya dua wajah atau lebih. Kata Imam Syafi'i mencari keredaan manusia tujuan yang tidak akan mungkin bisa tercapai. Jika demikian, hendaknya engkau melakukan satu perkara yang mendatangkan kemaslahatan kepadamu, lalu engkau komitmen di atas perkara itu. Adapun yang lainnya, jangan engkau melelahkan dirimu untuk melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan nasihat-nasihat para ulama ussalaf, nasihat mereka adalah nasihat yang mengarahkan kita untuk senantiasa komitmen di atas agama Allah meskipun dalam kondisi kita merasa asing hidup-hidup hidup di tengah-tengah masyarakat kita yang jahil tentang agama Allah yang tidak mengerti tentang kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun jangan seorang itu bersedih kata Fudail bin Iyad rahimahullah ittabi' turuqal huda wa la tastawhish biqillati salikin ikutilah jalan-jalan hidayah Jangan sekali-kali engkau merasa takut karena sedikitnya orang yang berjalan di atas hidayah itu. Tidak perlu bersedih. Tidak perlu merasa takut. Wa iyyaka wa turqad dhalalah wa la taqtar bi kathratil halikin. Hati-hati kamu dengan jalan-jalan kesesatan. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang menceburkan diri-diri mereka kepada kebinasaan itu ketika kita merasa asing di tengah-tengah masyarakat yang kita melihat mereka kok tidak memahami Alkitab dan Sunnah mereka kok tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala apakah saya ini benar-benar berjalan di atas kebenaran apakah mungkin ahlul hak itu sendirian dibandingkan sekian banyak manusia yang mereka meninggalkan al-haq. Sementara kita ketahui ini perintah Allah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok banyak di antara manusia yang meninggalkannya? Jangan bersedih ma'asyiral muslimin. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menghibur kaum mukminin di dalam firman-Nya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur kaum mukminin di dalam hadisnya Di antara hiburan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kaum mukminin adalah firman-Nya dalam surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa teman mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Dan mereka ini adalah sebaik-baik teman, subhanallah. Itu yang akan menjadi temannya ahlul haq. Mereka itulah yang akan menjadi pendampingnya orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita hidup di dunia kok merasa asing. Di tengah-tengah sekian banyak orang meninggalkan kewajibannya. Meninggalkan perintah Allah. Muncul lagi sebagian orang yang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Dengan berbagai macam hawa nafsunya yang ini mengajak kepada pemahaman khawarijnya, yang itu mengajak kepada pemahaman syiahnya, yang ini mengajak kepada pemahaman yang batil, mengajak seorang untuk jadi Islam Nusantara, jadi Islam liberal, Islam plural, dan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang lainnya. Sabar, sabarkan diri. Sabarkan diri kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil qadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta Sabarkan dirimu kata Allah bersama orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Rabbnya di siang, di pagi hari dan di petang hari. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka. Jangan. Karena hanya mengharapkan perhiasan dunia. Hanya karena mengharapkan kenikmatan dunia. Jangan berpaling dari mereka. Yang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga perkaranya akan mengantarkan dia kepada kebinasaan. Ini nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarkan dirimu. Sabarkan dirimu untuk berjalan bersama hamba-hamba Allah yang komitmen dengan kitab Allah dan sunnah Nabi shallallahu Alaihi Wasallam. Karena teman kita nanti adalah orang-orang yang mulia. Kita akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Sedangkan mereka yang tidak istiqamah di atas agama Allah. Begitu mereka mendapatkan cobaan, mereka berpaling dari agama Allah maka akan dikumpulkan bersama dengan yang semisalnya. Orang-orang yang menyembah Fir'aun akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Bersama Qarun. Dan bersama apa yang mereka ikuti dan mereka taati dalam kehidupan dunia. Adapun ahlul iman, ahlul haq, Alhamdulillah. Akan dikumpulkan bersama dengan mereka-mereka ini. Hamba-hamba Allah yang mulia. Dan itu kenikmatan ma'asyarul muslimin rahmat. Hiburan yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam, fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu rajulan wa ra'aitu an wa laysa ma'ahu ahad." Suatu ketika diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumku. Maka aku melihat seorang nabi pengikutnya segelintir orang. Rahtun. Antara 3 sampai 10. Segelintir orang. Padahal ini seorang nabi. Nabi bukan da'i. Bukan ustad. Nabi. Pengikutnya hanya segelintir orang. Aku melihat seorang nabi. Pengikutnya satu orang ada yang pengikutnya dua orang, bahkan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Melihat jumlah seperti ini, masya Allah. Ya. Karena tentu ketika seorang merasa punya teman dalam mempertahankan al-haq, menegakkan kebenaran, dia akan menjadi kuat dengan ikhwannya. Ya. Kalau dibandingkan keadaan yang disebutkan oleh Nabi, ada seorang Nabi, pengikutnya satu. Pengikutnya satu, ya kalau dia sedih curhatnya kemana itu? Iya kan? Kadang-kadang kan kita butuh ketika sedih ya, butuh cari teman, ajak ngobrol. Ya. Ini solusinya bagaimana? Ini pengikutnya satu, pengikutnya dua. Bahkan ada nabi tidak punya pengikut sama sekali. Maka ini menunjukkan ma'asyarul ikhwah bahwa yang menjadi tolak ukur kebenaran itu bukan jumlah yang banyak. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Al-jama'atu ma haqqa wa in kunta wahdak." Al-jamaah itu yang berjalan di atas kebenaran itu adalah yang sesuai dengan al-haq meskipun kamu sendirian. Meskipun sendirian. Tapi kamu yakin, kamu berjalan di atas Al-Quran Karim dan berjalan di atas Sunnah Nabi SAW, Alaihi Wasallam, di atas bimbingan ulama salaf, kamulah al-haq. Maka komitmen. Jangan perhatikan yang lain. Yang berjalan di atas kebatilan, yang berjalan di atas penyimpangan. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita ini lemah. Apabila tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca pada saat membuka qiyamul lailnya dalam riwayat Imam Muslim Beliau berdoa, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatir al-Samawat wal arb Alim al ghayb wal-Shahada, Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima fihi minal haqqi, بإذنك. Innaka tahdi man tashaw ila Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam doa ini Rasul mengatakan, Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Dari apa-apa yang mereka perselisihkan, bimbing aku kepada kebenaran. Dengan izinmu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyandarkan dirinya kepada Allah. Memohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dibimbing kepada Al-Haq. Di tengah-tengah perselisihan yang terjadi di kalangan manusia ini maka kita selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Memberi keistiqomahan kepada kita. Mengokohkan hati-hati kita untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bersedih melihat seseorang kemarin Masya Allah semangatnya dia beribadah semangatnya dia menjalankan sunnah keesokan harinya berubah Kenapa terfitnah dunia? Ada lagi yang sebelumnya Masya Allah komitmen dengan sunnah. Keesokan harinya berubah. Kenapa terfitnah dengan syubuhat? Ya Allah pelihara kami dari berbagai kesesatan itu. Banyak-banyak memohon kepada Allah. Jangan sekali-kali kita merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap saat kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Selama hidup di dunia ini, masyarakat muslim tidak ada jaminan keselamatan. Tidak saya, tidak pula antum sekalian. Tidak ada jaminan keselamatan. Maka itu kembali kepada diri kita. Kita telah mengetahui al-haq. Kita telah mempelajari Alkitab dan sunnah. Maka yang dituntut kepada diri-diri kita adalah bertahan di atas kebenaran. Bersabar di atas al-haq agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang diberi nikmat itu tadi. Apabila kita mampu bersabar pada usia kita yang tidak lama lagi ini, sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Ini tidak lama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah bertahan terus bersabar sampai kemudian kita meninggalkan dunia sebagai seorang yang meraih husnul khatimah sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan kepada para ikhwan sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. والله تعالى أعلم بالصواب Boleh tidak kita mendoakan saudara kita yang telah meninggal dengan mengucapkan rahimakumullah Allahumma yarham atau dengan bahasa kita mana mendoakannya karena ingat saudara kita yang telah meninggal dalam keyakinan Anda dia membutuhkan doa dari orang yang hidup. Iya, dianjurkan selama seorang itu meninggal sebagai seorang muslim tetap diperbolehkan yang hidup untuk mendoakan kebaikan untuk mereka mendoakan maghfirah ya selama seorang itu muslim meskipun dia pelaku maksiat adapun jika dia kafir maka tidak diperbolehkan mendoakan dan beristighfar untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia kafir dan keluar dari Islam ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربه من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan kaum mukminin beristighfar kepada kaum musyrikin meskipun mereka itu kerabatnya apabila telah jelas bahwa mereka adalah ashabul jahim Siapa yang lebih mulia ahlul bait pada zaman Nabi dengan para sahabat? Apakah pada hari ini masih ada ahlul bait? Ahlul bait yang ada pada zaman sekarang apa lebih mulia dari sahabat Rasul? Karena terdapat syubhat bahwa ahlul bait yang sekarang lebih mulia dari para sahabat. Ini membuat saya bingung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa di antara kalian maka dialah yang paling mulia. Meskipun bukan dari kalangan ahlul bait. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, meridai mereka meskipun di antara mereka ada yang bukan dari kalangan Ahlul Bait. Sebaliknya Ahlul Bait dari keluarga Nabi kalau dia kafir tidak tidaklah dia meraih kemuliaan sedikit pun. Dia tidak meraih kemuliaan. Siapa itu Abu Lahab? Hah? Apanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah? Ya bukannya mendapatkan kemuliaan diabadikan dalam surah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlun nar sebelum matinya telah difonis sebagai ahlun nar tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab maka tidak bermanfaat seorang berbangga dengan hubungannya punya darah yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi kalau tanpa disertai dengan keimanan tidak memberi manfaat berapa banyak mereka yang mengaku ahlul bait tapi perbuatan mereka tidak berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di antara mereka bahkan ada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dilakukan oleh para dajjal para dajjal ya menjauhkan kaum muslimin dari tauhid mengajak orang untuk menyembah kubur mengajak orang untuk melakukan perbuatan kesyirikan nah maka meskipun dari orang yang kalau benar mereka itu dari ahlul bait tidak bermanfaat apabila tanpa disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi tidak perlu bingung. Abu Talib pamannya Rasulullah mati dalam keadaan kafir. Dan dia tidak meraih kemuliaan hanya karena dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya di Mekah sehingga Abu Talib mendapatkan keringanan siksaan di neraka namun keluar dari neraka tidak diringankan adabnya. Dan seorang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sepantasnya seorang berbangga dengan ahlul bait. Karena dia punya keturunan ahlul bait. Tapi tidak disertai dengan bimbingan seperti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak meraih kemuliaan. Wallahu a'lam. Hmm. Bolehkah muji? Ini kaitannya pemerintah Bolehkah membagi daging kurban kepada tetangga kita yang kafir. Daging kurban yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan fakulu wa at'imu dakhiru. Makanlah ya dianjurkan mengambil sebagian dari daging kurban itu untuk dikonsumsi kepada keluarga dan beri makan, memberi makan kepada orang lain dan menyimpannya, boleh disimpan dengan syarat tidak memudaratkan uh, kaum muslimin. Namun apabila memudaratkan menyebabkan mereka kekurangan makanan maka tidak diperbolehkan disimpan. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ataimu dan berilah makan berilah makan. Dan memberi makan di sini ada dua. Bisa dalam bentuk hadiah. ini memberi makan kepada orang meskipun dia kaya. Kita berikan dalam bentuk hadiah, boleh. Atau memberi makan kepada orang yang membutuhkan karena miskin, karena fakir. Juga diperbolehkan. Nah, lalu apakah diperbolehkan memberikan kepada tetangga kita yang kafir yang afdal daging-daging yang sifatnya disembelih karena ibadah diberikan kepada muslimin dan tidak diberikan kepada orang kafir. Berbeda kalau daging biasa maka diberikan kepada orang kafir meskipun dia apa kafir dan dia bagian dari tetangga kita ada hak dia sebagai tetangga untuk kita berbuat baik kepadanya namun kaitannya dengan sembelihan ibadah maka hendaknya diberikan kepada kaum muslimin Alhamdulillah kaum muslim masih banyak yang kekurangan masih banyak yang perlu diberi makan Barakallahu fikum apabila ingin diberikan kepada orang kafir karena mengharapkan dia senang kepada Islam diberikan dari daging selain daging kurban Allah ta'ala alam bisawab saya sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh